utusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebabkan mereka berhijrah disebabkan karena semakin kerasnya tindakan kaum musyrikin yang menyiksa kaum muslimin du'afa orang-orang yang lemah dari kalangan budak sehingga mereka kaum muslimin benar-benar dalam kondisi tertindas sehingga mereka pun ingin mencari jalan keselamatan dengan meninggalkan negeri mereka meskipun itu merupakan negeri yang sangat mereka cintai menuju ke negeri Habasyah dan ketika itu hijrah yang pertama masih berjumlah beberapa orang ada yang menyebutkan bahwa mereka berjumlah 12 dari kaum lelaki dan delapan orang dari kalangan wanita. Lalu kemudian terjadi hijrah yang kedua. Setelah sebagian mereka sempat kembali disebabkan karena berita yang menyebar yang sampai ke mereka bahwa orang-orang Quraisy mereka telah masuk ke dalam Islam dan ternyata berita ini dusta. Mereka kembali ke Makkah dan melihat kondisi sama seperti sebelumnya, bahkan lebih parah. Tindakan orang-orang Quraisy, kufar yang menindas dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga mereka kembali melakukan hijrah yang kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu yang ketika itu mereka berjumlah 80-an orang dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan mereka menuju ke Habasyah disebabkan karena mereka mengetahui bahwa di negeri tersebut ada seorang penguasa yang digelari dengan An-Najasyi Ashamah radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan kepemimpinan yang adil yang tidak berbuat zalim kepada rakyatnya sehingga mereka pun hijrah ke negeri Habasyah yang juga merupakan negeri kafir untuk menyelamatkan diri mereka dari penindasan dan siksaan orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian berkata Al-Hafidh <clears throat> Abu Al-Fida Ismail bin Umar Al-Shahir bin Kathir rahimahullahu taala فلما علمت قريش بذلك ba'athat fi ithrihim Abdullah ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn al-As. Maka tatkala kaum Quraisy mereka mengetahui tentang hijrahnya kaum muslimin menuju ke negeri Habasyah maka orang-orang Quraisy ini pun mengutus untuk mengikuti jejak mereka, jejaknya kaum muslimin. Rupa-rupanya mereka ini orang-orang Quraisy tidak berhenti untuk terus menyakiti kaum muslimin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah meninggalkan Mekah menuju Habasyah untuk mendapatkan rasa aman dalam kehidupan mereka. Namun tetap saja orang-orang Quraisy ini ingin menyakiti kaum muslimin. Maka mereka pun mengutus untuk mengikuti langkah mereka ini Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr ibn al aus Dalam riwayat yang lain bahwa yang diutus oleh kaum Quraisy Amr ibn al aus bersama dengan Umarah ibn al-Walid. Amr ibn al bersama dengan Umarah ibn al-Walid. Mereka berdua diutus bihadaya wa tuhafin sambil membawa hadiah-hadiah ya dan pemberian-pemberian cenderamata min biladihim ilan najashi dari negeri mereka yaitu dari Makkah untuk diserahkan kepada An-Najashi untuk diserahkan kepada Raja An-Najasyi. ini diserahkan pada Raja An-Najasyi dan menteri-menterinya. Orang-orang yang dianggap punya kedudukan di dalam kerajaan tersebut. Semuanya diberikan. Sampai disebutkan dalam riwayat tersebut, "Falam yad'u rajulan illa a'tahum minal hadaya." Bahwa mereka tidak membiarkan seorang pun dari kalangan Batariqah dari kalangan pembesar-pembesar kerajaan melainkan mereka telah menyiapkan hadiah untuk mereka masing-masing mereka disiapkan hadiah jadi An-Najasyi telah disiapkan hadiah khusus dan disebutkan pula oleh Musa bin Uqbah bahwa mereka membawa semacam cendera mata dari Makkah semacam cendera mata dari Makkah ada yang menyebutkan bahwa mereka membawa Eh, kulit kulit dari bahan yang uh, sangat bagus yang disenangi oleh orang-orang Habasyah sekaligus mereka membawa pakaian yang terbuat dari sutra dan mereka juga membawa seekor kuda untuk diberikan kepada Raja An-Najasyi. Demikian pula hadiah-hadiah dan cenderamata yang lainnya yang telah mereka persiapkan kepada setiap pembesar di kerajaan tersebut. Tujuannya apa? Liyaruddahum alaihim. Agar kemudian An-Najasyi ini apabila mereka berhasil menarik dan mengambil hatinya, maka An-Najasyi ini pun mengembalikan orang-orang muslimin yang tinggal di negerinya untuk dikembalikan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy. Jadi itu tujuan mereka sehingga mereka ingin bersenang-senang untuk tetap menindas dan merendahkan kaum muslimin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Dan ini merupakan pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairu al-makirin." Mereka hendak membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka dan Allah tabaraka taala sebaik-baik yang membalas makar-makar mereka. Fa aba dzalika alaihim. Ternyata An-Najasyi enggan melakukan hal itu kepada mereka. Wa tashaffa'u ilaihi bil quwadi min jundihi. Bahkan mereka telah mencari orang-orang yang bisa dijadikan sebagai perantara syafaat dari kalangan panglima-panglima dari uh, bala tentara milik kerajaan An-Najasyi tersebut. Jadi dicari orang-orang yang kira-kira punya kedudukan penting. Ya, kalau diistilahkan sekarang ya kira-kira kedudukannya jenderal. Jadi panglima pasukan. Ini mereka berusaha untuk mendekati tujuannya ada kalau mereka telah dipengaruhi, berhasil dipengaruhi dengan hadiah-hadiah dan mata, maka mereka inilah yang akan melobi sang raja. Bagaimana caranya agar kemudian mereka kaum muslim ini diusir dari negeri mereka tersebut. Akan tetapi An-Najasyi ini adalah seorang raja yang adil yang tidak menghukumi seseorang kecuali apabila dia telah mengetahui secara yakin bahwa orang ini bersalah. Jika dia tidak mengetahui maka dia tidak akan menghukumnya tanpa membedakan dari agama mana dia. Falam yujibhum ila maqalabu. Mereka telah berusaha mencari perantara dari kalangan para panglima-panglima dari kerajaan tersebut, namun Najasyi tetap tidak menerima permintaan dan ajakan mereka itu. Fawashau ilaihi. Akhirnya mereka pun berusaha untuk menyebarkan fitnah ingin mengadu domba, menyebarkan fitnah kepada Raja An-Najasyi, maka mereka mengatakan orang-orang kafir Quraisy ini mereka menyampaikan kepada uh, An-Najasyi, "Inna haula'i yaquluna fi Isa qawlan 'aziman, yaquluna innahu 'abdun." Sesungguhnya mereka ini, yakni maksudnya kaum muslimin mereka mengatakan tentang Isa, Isa bin Maryam, perkataan yang besar. Maksudnya kedustaan yang besar, perkataan yang tidak sepantasnya. Mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang hamba. Mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang hamba. Nah, sementara keyakinan secara umum dari kaum Nasara pada waktu itu meyakini bahwa Isa adalah ilahun sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Alhasil mereka berusaha bagaimana caranya agar kemudian mereka bisa memberi pengaruh kepada An-Najasyi ini untuk mengusir kaum muslimin. Subhanallah. Jadi diusahakan dengan berbagai macam cara. Dan begitulah ikhwan, ahlul batil. Ahlul batil disebabkan karena lemahnya hujah-hujah mereka dalam menghadapi ahlul haq. Apa metode mereka? Apa cara mereka? Mereka akan berusaha memanfaatkan apa yang mereka miliki dari kekuatan. Dan ini subhanallah perbuatan ahlul batil kepada ahlul haq di setiap zaman. Dan ini merupakan sunnatullah Waraqah bin Naufal telah mengingatkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada awal kali beliau menerima wahyu. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa ini melainkan dia pasti akan dimusuhi. Dan ini sunnatullah. Setiap dai yang membawa kebenaran maka dia pasti akan menemui para penentang dari kalangan jin dan manusia yang berusaha menghalang-halangi dakwah tersebut dan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka punya kedudukan, maka kedudukan inilah yang mereka manfaatkan. Tatkala mereka memiliki power kekuatan, maka kekuatan inilah yang mereka manfaatkan untuk menindas kaum muslimin. Menindas ahlul haq. Nah, namun ketika mereka tidak punya kekuatan, ini di negeri Habasyah, mereka tidak punya kekuatan, tidak punya hujah, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha memfitnah, menyebarkan fitnah terhadap kaum muslimin. Inilah perbuatan mereka dan ini kebiasaan ahlul batil pada setiap zaman. Dan ini yang sering dihadapi oleh para ulama di setiap zaman pula, setiap generasi. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menghadapi ahlul batil di sekelilingnya dari kalangan ahlul bid'ah dengan berbagai macam keadaan mereka. Beliau difitnah dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang batil. Fitnah dusta yang dinisbatkan kepada beliau seperti fitnah yang disebarkan oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini dikenal sebagai seorang suka melakukan perjalanan rahal dari satu negeri menuju negeri yang lain. Lalu kemudian disebarkan berita ketika dia memasuki Damaskus, Dimashq, bertepatan dengan hari Jumat bertepatan dengan hari Jumat. Lalu dia masuk sholat Jumat di masjid yang ada di Maskus itu. Ternyata ketika dia menghadiri sholatul Jum'ah yang khutbah ketika itu adalah Ibnu Taimiyah. Yang khutbah ketika itu adalah Ibnu Taimiyah. Rahimahullah ta'ala. Maka pada saat dia berkhutbah maka pada salah satu khutbahnya ketika dia menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala pada masalahan nuzul tentang turunnya Allah ke langit dunia yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin fi thuluthil lailil akhir tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia lalu dia mengkisahkan bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti turunnya saya dari mimbar saya ini. Lalu kemudian Ibnu Taimiyah turun dari mimbarnya. Lalu kemudian dari cerita ini dibangunlah sebuah kesimpulan bahwa Ibn Taimiyah rahimahullah taala memiliki keyakinan al-musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Faya subhanallah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Mendatangkan cerita-cerita yang seperti ini lalu kemudian meninggalkan sekian banyak tulisan beliau yang menjelaskan tentang akidah beliau, di mana akidah wasithiyah, di mana al-fatwa al-habawiyah, di mana kitab-kitab akidah beliau yang lainnya, at-tadmuriyah, al safadiyah dan yang lain dari sekian banyak kitab-kitab beliau ketika menjelaskan permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di mana beliau membantah kaum musyabbiha ini kok tidak diperhatikan ini kok tidak dilihat justru yang dijadikan sebagai alasan bahwa beliau musyabbiha berita-berita palsu yang dinisbatkan kepada beliau padahal kalau dirunut pada sejarah tersebut masuknya Ibnu Battuta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu telah masuk dalam penjara. Lalu siapa yang berkhutbah? Ibnu Battuta masuk Damaskus, Ibnu Taimiyah telah, telah masuk dalam penjara dan beliau tidak lagi keluar sampai kemudian beliau meninggal rahimahullah. Lalu siapa yang berkhutbah itu? Mungkin Ibnu Taimiyah tapi Ibnu Taimiyah yang lain namanya. Yang di yang dikenal juga dengan nama Ibnu. Mungkin wallahu alam atau mungkin Ibnu Battuta sengaja berdusta menisbatkan hal ini kepada Syekhul Islam tujuannya adalah untuk memperburuk Citra Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, dan bukan dari kebiasaan Syekhul Islam berkhutbah. Kebiasaan Syekhul Islam beliau mengajar. Mengajar. Ya. Bukan kebiasaan beliau berkhutbah. Nah ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Akan tapi begitulah ahlul batil, mereka berusaha menjatuhkan ahlul haq dengan berita-berita palsu, fitnah yang disebarkan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang beliau berdakwah mengajak manusia kepada tauhidullah tabaraka wa taala. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan khurafat, mengajak manusia agar mereka mentahqiq ibadah mereka murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Namun musuh-musuh beliau juga tidak tinggal diam. Bahkan dari mereka yang menisbatkan diri mereka kepada Islam dari kaum muslimin dari kalangan ahlul bid'ah menyebarkan berbagai macam berita-berita fitnah. Yang paling besar kedustaannya adalah penisbatan al-wahhabiyah kepada apa yang beliau dakwahkan. Oh ini pemahaman wahabi. Ini pemahaman Wahabi. Untuk apa? Tanfirun nas. Menjauhkan kaum muslimin dari apa yang beliau dakwahkan dari kebenaran. Padahal beliau tidak membawa keyakinan tertentu. Beliau tidak mengajarkan kepada umat ini selain apa yang beliau ketahui dari Kitab Allah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh saja, buka kitab tauhid, tulisan beliau. Apakah di situ beliau menulis ra'yunya, akalnya, ya seperti halnya kaum asyairah yang ketika membahas tentang nama-nama dan sifat Allah selalu menjadikan rujukan mereka kepada akal-akal mereka kepada tokoh-tokoh mereka tapi coba lihat kitab Syekhul Islam kita baru membuka pertama isinya apa qaulullah taala qaulullah taala qaulullah taala wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat hadis Isinya ayat-ayat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ma'asyur ikhwa rahimahumullah. Namun begitulah fitnah disebarkan terhadap apa yang boleh dakwahkan dari kebenaran. Sampai ada seorang penyair mengatakan, "Lau kana hubbu Ahmad mutawahiban, fa muqirru bi'annani annani wahabi." Kalaulah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai Wahabi, maka saya menyatakan saya adalah seorang Wahabi. Kalau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut Wahabi, maka saya Wahabi. Kalau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala disebut Wahabi, maka saya Wahabi. Namun begitulah, istilah Wahabi ini maksudnya adalah untuk memalingkan manusia dari al-haq ini ma'asyur ikhwan rahimakumullah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dituduh oleh musuh-musuhnya bahwa sebenarnya dia yakni Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ingin menyatakan dirinya sebagai nabi tapi dia tidak sanggup. Ya. Ini disebutkan oleh sebagian mereka seperti uh, Zaini Ahmad Dahlan disebutkan dalam kitabnya ketika membantah Al-Wahhabiyah menurut versi mereka ini dari kalangan Asy'ariyah dia mengatakan al-zahir min hali Muhammad ibn Abdul Wahhab annahu yad'i nubuwah illa annahu ma qadira ala tasrih bidzalik yang nampak bahwa dari keadaan Muhammad Abdul Wahhab ini dia ingin mengaku sebagai nabi tapi enggak mampu terang-terangan ingin mengaku sebagai nabi tapi tidak mampu terang-terangan. Subhanallah. Padahal dalam kitab tauhid beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'a hatta yub'atsa dajjaluna kadzdzabuna qalibun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Bahwa tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya 30 orang para pendusta dajjal yang mereka mengaku sebagai Rasulullah. Wala Nabi Abadi, tidak ada nabi setelah. Kalaulah beliau mengaku sebagai nabi, sudah akan ditinggalkan oleh para pengikutnya, ya kan? Kalaulah beliau mengaku sebagai nabi, tentu murid-murid beliau akan menukil itu. Subhanallah, tapi tidak ada sama sekali. Alhamdulillah. Iftira semata-mata kedustaan. Ada lagi yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu termasuk ingkarus sunnah. Mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Ahmad bin Abdullah Al-Haddad Ba'alwi dalam salah satu bukunya ketika membantah ya, yang menurut dia firqah al wahabiyah Firqah al wahabiyah Dia menyebutkan wakanat karamatu Ali annahu yu'minu bil ahadith allati ankarat hal wahhabiyah bahwa di antara karamah yang menunjukkan karamahnya Ali bin Abi Thalib bahwa dia beriman kepada hadis-hadis yang hadis-hadis ini diingkari oleh kelompok Wahabiyah katanya. Ya kalau hadis-hadis karangan Syiah, na'am diingkari oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hmm? Dari riwayatnya Al-Kulaini dari riwayatnya kaum Syiah diingkari oleh ahlu sunnah disebabkan karena mereka para pendusta-pendusta riwayat walhasil ini semua rahimakumullah fitnah dan begitulah ternyata dari semenjak awal demikian musuh-musuh Islam dari awal kali mereka menghadapi kaum kufar Quraisy sudah seperti itu keadaannya mereka berusaha menyebarkan fitnah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berusaha mencari cara, kasih hadiah. Ya. Biasanya orang kan kalau sudah ngasih hadiah, hatinya condong kepadanya. Sangat jarang seorang ketika dia telah diberikan hadiah, lalu kemudian dia tetap bisa konsisten dengan keadaannya. Begitu dikasih hadiah, biasanya hatinya condong sudah. Nah, tapi subhanallah An-Najasyi tidak berhasil dipengaruhi oleh mereka ini. Lalu mereka berusaha untuk menyebarkan fitnah, mengatakan bahwa mereka telah menisbatkan kepada Isa alaihissalam sesuatu yang tidak sepantasnya. Dikatakan bahwa Isa itu hamba. Nah, budak. Masa dikatakan Isa itu budak? Ya. Tujuannya apa? Untuk supaya mereka tersinggung, supaya Najasyi itu marah maka mendengarkan itu maka An-Najasyi pun ingin mengetahui yang sebenarnya. Fa uhdhiral muslimuna ila majlisihi, maka dihadirkanlah kaum muslimin di majlisnya. Wa za'imuhum Ja'far ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dan yang menjadi pemimpin kaum muslimin ketika itu adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dan telah ditekankan oleh Ja'far. Beliau telah mengatakan pada para sahabat yang lain, "La yatakallamanna minkum ahad." Jangan sama sekali ada yang ngomong, saya saja yang bicara. Saya sendiri yang berbicara. Yang lain jangan ada yang bicara. Jangan sampai yang lain juga bicara ternyata salah ngomong. Ya. Nah, maka ini penting. Yang berbicara adalah seorang yang berilmu dalam hal ini. Sehingga ketika memberi jawaban, memberi jawaban berdasarkan bukti, hujah, burhan. Nah. Faqala maka berkata, An-Najashi, ma yaqulu haula innakum taquluna fi Isa? Kata An-Najasyi, apa yang dikatakan oleh mereka ini bahwa kalian menjelek-jelekkan Isa bin Maryam? Ya. Kalian menjelek-jelekkan Isa bin Maryam. Apakah benar demikian? Nah, sebelum itu, tatkala kaum muslim ini masuk, tidak seperti yang lainnya, termasuk orang-orang musyrikin ini. Amr bin Al-As ketika itu dalam keadaan musyrik bersama Umar bin Al-Walid, ketika masuk kebiasaan mereka masuk berhadapan dengan raja, biasanya mereka sujud terlebih dahulu. Sujud. Termasuk orang musyrik ini, sujud tapi begitu kaum muslimin masuk, mereka sama sekali tidak sujud di hadapan raja. Wah, ini dianggap oleh sebagian mereka ini menyinggung sang raja. Kok nggak sujud? Nggak sungkeman gitu pada raja. Hah? Aneh. Akhirnya ditanyakan Ali, kenapa kalian tidak sujud di hadapan sang raja? Kata mereka, inna la nasjudu illa lillahi azza wa Kata Ja'far bin Abi Talib, kami ini tidaklah sujud kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mengatakan kebenaran di hadapan penguasa tetap menampakkan akidah yang mereka yakini. Kami tidak sujud kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah keperbadian muslim. Ah, dalam riwayat Al-Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamna'anna ahadakum ay yaqula bihaq." La yamna'anna ahadakum haibatun nas fi ay yaqula bihaqqin idza ra'ahu aw sami'ahu aw shahidahu. Jangan sama sekali mencegah kalian karena rasa segannya kepada manusia untuk mengucapkan kebenaran. Ketika dia melihatnya, mendengarnya, atau menyaksikannya. Bahkan di hadapan sang raja sekalipun. Ucapkan kebenaran meskipun terasa pahit. Nah, maka kemudian setelah itu mereka pun ditanya tentang Isa bin Maryam. Fatala alaihi Ja'farun surah. Maka Ja'far alaihi salam pun beliau membaca surah Kaf ha ya ain sad. Surah apa itu? Maryam. Mengapa beliau membaca surah Maryam? Karena dalam surah Maryam inilah menjelaskan tentang kisah Maryam alaihissalam bersama dengan anaknya. Bagaimana beliau mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada masa-masa beliau hamil dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang menyentuhnya lalu kemudian setelah itu lahirlah Isa bin Maryam alaihissalam yang menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah dibaca oleh Ja'far alaihissalam untuk menerangkan akidah yang mereka yakini maka ini didengarkan oleh An-Najasyi dan didengarkan pula oleh oleh pembesar pembesarnya, para pendeta-pendeta, uskup-uskupnya itu. Mereka duduk mendengarkan apa yang dibaca oleh Ja'far alaihissalam. Itu sampai nangis An-Najasyi itu. Bahkan uskup-uskup itu mereka pun ikut menangis. Sampai disebutkan dalam riwayat itu sampai basah jenggotnya An-Najasyi. Ya, radhiyallahu taala Nah, dan dengan kejadian itu beliau pun masuk ke dalam Islam. Lalu Ja'far alaihissalam menjelaskan bahwa keyakinan kami tentang Isa bin Maryam innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min bahwa Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah dan rasulnya dan kalimat kun yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada Maryam dan ruh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau terlahir tanpa seorang ayah. Mendengarkan itu, falamma faragha tatkala telah selesai Ja'far membaca surah Maryam, akhadha an-najashi 'udan min al-ard. Maka an-najashi itu mengambil ranting di tanah, mengambil ranting di tanah, faqala lalu kemudian beliau mengatakan, "Ma zada hadha 'ala ma fit Taurah wala hadha al-'ud." Demi Allah, ini sama sekali tidak menambah dari apa yang telah disebutkan dalam kitab Taurat dan tidak menambah dari apa yang terdapat pada ranting ini. Maksudnya tidak melewati. Persis seperti apa yang disebutkan dalam kitab Taurat. Menunjukkan Najasyi alim, dia berilmu, mengerti Alkitab. Beliau membaca Taurat. Menunjukkan bahwa beliau benar-benar mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kebenaran. Maka inilah yang menyebabkan beliau masuk ke dalam Islam. Hanya saja beliau menyembunyikan keislamannya. An-Najasyi radhiyallahu Sampai kemudian beliau meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menyolatkan beliau dalam bentuk solat al-ghaib sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Disebutkan dalam sirah Muhammad bin Ishaq rahimahullahu taala beliau menyebutkan dengan sanadnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha kata Aisyah radhiyallahu anha lamma mata an-najashi kana yutahaddats annahu la yazalu yura ala qabrihi nur Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika meninggalnya An-Najasyi maka selalu jadi perbincangan bahwa di kuburan An-Najasyi itu selalu terlihat cahaya yang keluar dari dalam kuburnya. Selalu terlihat cahaya yang keluar dari dalam kuburnya. Riwayat ini sanadnya hasan. Tumma qala kemudian berkata An-Najasyi, "Idhabu fa antum suyumun bi ardi." Pergilah kalian wahai kaum muslimin maksudnya. Kalian aman di negeriku ini. Kalian sujum. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan shin bukan sin. Apa sin ya? Shin. Fa antum Suyum ini bahasa Habasyah yang maknanya kalian aman. Aman di negeriku ini. Man sabbakum gharim, siapa yang mencela kalian, maka dia yang akan terkena denda. Senjata makan tuan. Ya. Akhirnya mereka ingin membuat makar. Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Pengennya memudaratkan kaum muslimin ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Allah memberikan hidayah kepada An-Najasyi bahkan merekalah yang diusir dari negerinya radhiyallahu taala bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang lain sampai tiga kali disebutkan oleh An-Najasyi man sabbakum gharim man sabbakum gharim Siapa yang mencela kalian, dia yang akan terkena denda. Dia yang akan terkena hukuman. Wa qala li Amr wa Abdullah dan An-Najasyi mengatakan kepada Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, "Wallahi law a'taitumuni dabran min dhahab" Demi Allah, kalau seandainya kalian memberikan kepadaku segunung dari emas, yaqulu jabalan min dhahab, atau dia mengatakan segunung dari emas ma tuhum ilaikuma saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua meskipun disogoi segunung dari emas maksudnya apa harganya kuda jubah dari sutra apa nggak bernilai bagi dia ya kenapa dia mengetahui bahwa kaum muslim ini alal hak mereka tertindas nah dan An-Najasyi adalah seorang yang adil yang membela keadilan. Bahkan beliau tidak ingin diganti itu semua dengan harta yang melimpah ruah. Nah, sehingga tidak berpikir lagi orang-orang kafir ini untuk mempengaruhi An-Najasyi. Gunung aja nggak akan diterima. Apalagi sekedar membawa ah, cendera mata, hadiah-hadiah tertentu. Gunung dari emas tidak akan diterima oleh An-Najashi. Ma sallamtum, ma sallamtuhum ilaikuma. Saya tidak akan menyerahkan mereka pada kalian berdua. Thumma amara faruddat alaihima hadayahuma. Kemudian An-Najashi memerintahkan untuk dikembalikan kepada mereka hadiah-hadiah mereka. Lalu diusir setelah itu. Wa raja'a maqbuhaini bi syarri khaybatin wa aswaihima dan keduanya pun kembali dalam keadaan buruk ya dengan keburukan yang sangat yang mereka rasakan. Sementara kaum muslimin setelah itu mereka pun hidup dalam keadaan aman dan tentram. Maka dari sini masyarakat rahimakumullah banyak sekali fawaid yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Di antara faedah dari kisah ini bahwa seorang muslim butuh kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan. Setelah dia menyatakan dirinya sebagai muslim dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah menegakkan tauhid maka hendaknya dia sabar mempertahankan akidahnya cobaan banyak rintangan banyak dari kalangan syaitan jin dan manusia mereka berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala maka dibutuhkan kesabaran dan dari kisah ini juga kita mendapatkan faedah bahwa Ahlul batil mereka akan menggunakan setiap kesempatan yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai senjata membantah ahlul batil dengan apa saja yang mereka mampu untuk melakukannya. Karena ahlul batil bukan ahlul hujjah. Ahlul batil bukan ahlul hujjah. Sehingga mereka memanfaatkan dari sisi yang lain. Punya kekuatan maka mereka memanfaatkan kekuatan punya kekuasaan maka mereka memanfaatkan kekuasaan. Ya. Atau yang lainnya mereka mampu untuk melakukannya karena mereka bukan orang-orang yang memiliki hujah sama sekali. Ini kebiasaan mereka. Dan itu sebagaimana kita sebutkan setiap zaman. Kalau kita membaca sirah as-salaf rahimahumullah, cobaan-cobaan yang mereka hadapi dari ahlul batil. Nah, di zaman Al-Imam Ahmad mereka memanfaatkan kekuasaan untuk menindas kaum muslimin ahlus sunnah menindas para ulama mengancam dengan ancaman-ancaman yakni yang sampai pada tingkat pembunuhan dalam permasalahan al khalqil bil Quran fitnatu khalqil Quran yang mewajibkan kaum muslimin untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Namun Imam Ahmad bersabar rahimahullah taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada ahlus sunnah. Nah, dan di dalam kisah ini pula menjelaskan kepada kita diperbolehkannya seseorang melakukan hijrah dari satu negeri kafir menuju negeri kafir yang lainnya. Apabila di negeri kafir tersebut dia tidak punya kebebasan untuk menjalankan agamanya tidak punya kebebasan untuk menjalankan agamanya maka dianjurkan untuk melakukan hijrah seperti hijrahnya para sahabat menuju Habasyah apabila seorang hidup di sebuah negeri kafir dalam keadaan tertindas dan dia mengetahui ada negeri yang lain meskipun negeri kafir tapi diberi kebebasan maka dia dianjurkan untuk berhijrah ke sana Bahkan para ulama menghukumi wajibnya dia berhijrah apabila dia tidak mampu menampakkan agamanya dan menjalankan agamanya di negeri kafir tersebut. Nah. Maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan dari Al-Fusul fi Siratul Rasul. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله